nawakidul wudu. Dan untuk sesi yang kedua, Insya Allah akan kita mulai ba'da duhur nanti sekitar pukul 1 sampai dengan menyelang asar. Insya Allah akan kami hadirkan beliau Al-Ustaz Abdurrahman Warnosari Hafizullah Ta'ala Beliau adalah pengasuh di Pondok Pesantren Tafidul Quran Al-Mansurah Mujur Proya Cilacap dan Allah beliau akan mengangkat sebuah pembahasan terkait tentang menyambut bulan Ramadan. Sekali lagi, susunan acara kegiatan kita pada hari ini untuk sesi yang pertama Insya Allah akan segera kita mulai sampai dengan nanti menjelang waktu duhur yaitu kajian bersama beliau Ustaz Saifuddin Zuhri dan masih melanjutkan pembahasan kitab syarah surutus salah dan masuk ke dalam lanjutan bab tentang pembatal-pembatal wudhu untuk sesi yang kedua insyaallah akan kita mulai pada pukul satu kurang lebih sampai dengan menjelang asar Insya Allah akan kami undang beliau al Ustaz Abdurrahman Wonosari hafizallahu taala dan akan membawakan sebuah tema pembahasan tentang menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu dan terkait dengan beliau Al-Ustaz Saifuddin Zuhri Walhamdulillah telah hadir bersama kita kami harapkan kepada seluruh peserta kajian Islam ilmiah pada hari ini baik ikhwan wal akhwat terkhusus yang masih berada di luar diharapkan untuk bisa masuk ke dalam masjid mengisi barisan-barisan yang terdepan terlebih dahulu. Sekali lagi kami harapkan kepada seluruh peserta kajian Islam ilmiah pada hari ini kaum muslimin wal muslimat kami khususkan yang masih berada di luar untuk bisa segera menempatkan diri karena insya Allah kajian tersebut akan segera dimulai dan ada beberapa perhatian ingin ya, yang ingin kami sampaikan terkait dengan anak-anak bagi para orang tua bapak ibu yang membawa putra putrinya untuk bisa senantiasa mengkondisikan putra-putri tersebut agar jangan sampai mengganggu para peserta yang lain dalam mengikuti kegiatan kajian ini. Serta kami harapkan juga kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjaga ketertiban, kebersihan serta kenyamanan masjid kita yang mulia ini. Sekian beberapa informasi yang bisa kami sampaikan dan insya lanjutan informasi akan kami sampaikan nanti di depan. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dan kerjasama yang antum berikan.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 sebagaimana kita ketahui adalah sesuatu yang dengannya akan menjadi sah solat seseorang. Nah. Sah dan tidak sahnya solat seseorang itu dipengaruhi oleh bagaimana dia memenuhi syarat-syarat solatnya Di samping juga yang lainnya seperti rukun-rukun solat dan wajib-wajibnya solat Bagaimana akan kita baca bersama insya Allah. Dan surut sholat ini disebutkan oleh para ulama, disusun oleh para ulama, dikumpulkan oleh para ulama sesuai dengan nas-nas ayat-ayat hadis-hadis yang mereka pelajari kemudian mereka para ulama menyusunnya dan mengumpulkannya sehingga menjadi mudah bagi para penuntut ilmu bagi kaum muslimin untuk memahami agama ini. Kita masih pada syarat yang keempat dari syarat sahnya sholat, yaitu bersuci dan masuk pada masih dalam pembahasan pembatal wudhu dan masuk kita pada pembatal yang ketujuh dari delapan pembatal pembatal salat yang disebutkan dalam kitab ini. Pembatal salat yang ketujuh disebutkan di sini oleh muallif rahimahullah adalah taksilul mayyit. Memandikan mayit. Dikatakan dalam syarahnya, perkara ini adalah perkara yang ikhtalafal ulama fi hukmil wudu min tafsilil mayit. Perkara yang diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan hukum berwudu bagi orang yang memandikan mayit. Para ulama khilaf dalam masalah ini ala qaulain menjadi dua pendapat. Ahaduhuma wujubul wudu, wasani istihbabuhu. Ada yang berpendapat wajibnya wudhu dan ada yang berpendapat sunnah. Zakarohuma Ibnu Qudamah fil Mughni. Khilaf ulama dalam masalah ini menjadi dua disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni pada jilid yang pertama halaman 256. Warajjaha al-qaul bil istihbab dan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala merajih pendapat yang menyatakan itu sunnah sehingga tidak masuk dalam pembatal wudhu karena hukumnya berwudhu bagi yang memandikan mayit hanyalah sunnah nah waqad Abu Dawud wa ghairuhu min hadis Abi Hurairah dan Imam Abu Dawud meriwayatkan begitu pula yang lainnya meriwayatkan hadis yang disebutkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda man ghassalal mayyit falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda Barang siapa yang memandikan mayit maka dia hendaknya mandi dan barang siapa yang membawa mengangkat jenazah ikut mengiringi mengangkat jenazah ya. maka hendaklah dia berwudu ya. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam atau oleh Syekh Al Albani awradahu Al Albani fi Irwail Ghalil disebutkan oleh Al Albani dalam kitab Irwail Ghalil wa fi kitab Ahkamil Janaiz dan disebutkan oleh Al Imam atau Syekh Al Albani dalam kitabnya Al Janaiz ونقل تصحيحه عن ابن ibn al القطان dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menukilkan para ulama yang mensahihkan hadis ini yaitu ibn Al-Qayyim dan ibn Al-Qattan. Juga ibnul Ibnu Hazmi, Ibnu Hazm dan juga Ibnu Hajar. al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Man ghassalal mayyit falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi dan barang siapa yang membawa hendaklah dia berwudu. Namun beliau ya, menyebutkan Al Imam Al Albani, Syekh Al Albani rahimahullahu taala setelah menyebutkan hadis ini dan menyebutkan para ulama yang mensahihkan hadis ini, Beliau menyebutkan annahu mahmulun 'ala nadab la 'ala wujub. Tetapi ya, hadis ini bukan menunjukkan tentang wajib. Bukan menunjukkan tentang perkara yang wajib, namun menunjukkan tentang perkara yang sunnah. Alasannya apa? Karena ada hadis yang lainnya, ada hadis yang sanadnya Hasan dalam masalah ini dari Ibnu Abbas dan juga ada asar perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang juga sanadnya bagus. Hadis Hasan ini eh, hadis eh, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dimaksud yang sanadnya Hasan ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh." Tidak ada kewajiban atas kalian dalam memandikan mayit kalian tidak ada kewajiban atas kalian dalam memandikan mayit kalian untuk mandi apabila kalian memandikannya. Tidak ada kewajiban dalam memandikan mayit untuk mandi bagi kalian yang memandikannya. Inna mayyitakum yamutu tahira. Sesungguhnya mayit kalian yang meninggal di antara kalian itu meninggal dalam keadaan suci. Walaysa binajis dan tidak najis. Nah, maka tidak ada kewajiban untuk apa? Eh, man, eh, tidak ada kewajiban untuk mandi. Fahasbukum nah, silu aidiakum. Maka cukuplah bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian. Sehingga untuk mengumpulkan dua hadis yang seakan-akan apa namanya kontradiktif yang eh, seakan-akan bertentangan <clears throat> Yang satunya mengatakan fa'alaikum aman ghassalal mayyit falyaghtasil barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi seakan-akan ada perintah. Maka perintah ini karena ada hadis Ibnu Abbas yang sanadnya hasan ini perintah ini diarahkan kepada perintah yang hukumnya sunnah dipalingkan meskipun asalnya perintah itu wajib namun ketika ada hadis lain yang memalingkan dari hukum yang wajib ini maka jadilah perkaranya menjadi sunnah sunnah untuk mandi bagi yang memandikan mayit nah dan bahkan di sini fahas hukum antasilu bi aidiakum cukuplah baiknya untuk mencuci tangan kalian sehingga mandi di sini bahkan dikatakan cukup dengan mencuci tangan. Yang dimaksud dengan mandi di sini adalah diartikan mencuci tangan. Maka wallahu taala alam bisawab yang benar bahwasanya memandikan mayit itu tidak membatalkan wudhu kecuali kalau ketika memandikan mayit tadi menyentuh kemaluan mayit tanpa penghalang karena menyentuh kemaluan apakah itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain menurut pendapat sebagian para ulama dan yang dikuatkan oleh syarih yang mensarah kitab ini adalah membatalkan wudhu menyentuh kemaluan apakah kemaluan sendiri atau kemaluan uh, orang lain ini membatalkan wudhu menurut pendapat yang disebutkan oleh yang mensyarah kitab ini <clears throat> dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan ya, meskipun ada khilaf namun untuk lebih hati-hati dan keluar dari khilaf supaya tidak jadi beban pikiran maka e, seorang mandi e, seorang wudhu ya karena sebab menyentuh kemaluan ya. <clears throat> nah yang tanpa penghalang adapun dengan penghalang ya maka sebetulnya itu bukan menyentuh kalau dengan penghalang ya. kemudian juga ada asar ibnu Umar disebutkan di sini yang menjadi pemaling yang memalingkan perintah di sini menjadi tidak wajib tapi menjadi sunnah adalah asar ab, e, sahabat Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn al Imam Ahmad bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kunna nughassilul mayyit faminna man yaktasil wa minna man lam yaktasil Dahulu kami, kata sahabat Abdullah bin Umar, memandikan mayit. Dan di antara kami ada yang mandi setelah memandikan mayit dan di antara kami ada pula yang tidak mandi. Maka asar ini, perkataan Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwasanya memandikan mayit atau mandi bagi yang memandikan mayit adalah perkara yang sunnah. Ini perkara yang ketujuh ya, dari pembatal-pembatal wudhu yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu taala adalah memandikan mayit dimasukkan dalam pembatal wudhu. Namun pendapat yang benar bahwasanya ini tidak membatalkan wudhu kecuali tadi kalau apa kalau menyentuh kemaluannya maka ini batal bukan karena memandikan mayit tapi batal karena menyentuh kemaluan. Dan ini yang disebut al Syarif dalam akhir pembahasan ini beliau mengatakan wa idza lamasa man ghassalal mayyit farjahu min ghairi ha'ilin wajib alaihi alwudu limastil farji la litaghsilil mayyit. Maka apabila menyentuh apabila orang yang memandikan mayit itu menyentuh kemaluannya tanpa penghalang maka wajib bagi yang memandikan mayit yang menyentuh kemaluannya itu untuk wudhu karena sebab dia menyentuh kemaluannya dan bukan karena sebab dia memandikan mayit dan ini juga fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas rahimahullahu taala selesai dari pembatal yang ketujuh masuk pada pembatal yang ke delapan yaitu ar-riddah anil Islam. Allah min dzalik. Yang termasuk pembatal wudu dimasukkan oleh penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Termasuk pembatal wudu adalah murtad dari Islam. Murtad dari Islam, Allah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perkara ini, perkara yang sangat berbahaya, ya, perkara yang sangat berbahaya, pembatal-pembatal Islam keluar dari Islam yang bisa apa namanya bisa terjadi pembatal Islam ini dengan sebab ucapan bisa pula terjadi dengan sebab apalagi perbuatan bisa pula terjadi dengan sebab iktikad keyakinan yang salah dan bisa pula terjadi karena sebab ragu-ragu dalam perkara yang tidak boleh ragu-ragu dalam masalah keyakinan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Ini bisa terjadi karena ucapan. Ucapan-ucapan misalnya ucapan-ucapan yang menghina Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah dan rasulnya menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan-ucapan yang seperti ini, ini bisa membatalkan Islam. Atau ucapan ucapan yang ucapan eh, <clears throat> ucapan-ucapan yang dia ucapkan dari keyakinannya yang batil Misalnya dia menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan ya. oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan zina misalnya. Atau dia tidak me me mengatakan perkara yang jelas-jelas wajibnya namun dia tidak mewajibkannya. Misalnya sholat lima waktu. Dia ucapkan dengan lesannya. Maka ucapan-ucapan seperti ini mengeluarkan dari Islam yang seperti ini dimintai tobatnya. Orang yang mengucapkan misalnya zina itu halal, sholat itu sholat lima waktu itu tidak wajib. Ucapan seperti ini mengeluarkan dari Islam, dimintai tobatnya. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau dia tidak bertobat, maka dia murtad dari agamanya. Dan apa hukumannya? dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang keluar dari agama, maka hukumnya dibunuh. Yang melakukannya adalah penguasa. Maka ini perkara yang berat, perkara yang besar yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh kepadanya. Karena bisa terjadi karena ucapan. Bisa terjadi karena perbuatan. Perbuatan-perbuatan seperti perbuatan syirik, menyembelih kepada selain Allah, penyembelian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang mengeluarkan dari Islam. Dan yang lainnya termasuk juga meninggalkan sholat. Menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat-pendapat para ulama berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh mereka para ulama bahwa orang yang tidak menjalankan sholat meskipun meyakini kewajibannya adalah murtad keluar dari Islam. Juga dimintai taubatnya Kalau tidak bertobat maka bisa dibunuh. <clears throat> Kemudian berkaitan dengan keyakinan-keyakinan. Ya. Meyakini adanya Rasul misalnya setelah Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Keyakinan ini mengeluarkan dari Islam. Berkaitan dengan keraguan. Misalnya ragu-ragu, apakah ada hari kebangkitan apa tidak? Apakah nanti ada hari kebangkitan apa tidak? Dia ragu-ragu. Ini keraguan ini mengeluarkan dari Islam. Maka ini perkara yang penting yang alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu telah dibahas bagiannya oleh Al Ustaz Komar Suaidi hafizahullah taala. Yang kita bukan membahas masalah itu, tetapi kita membahas bahwasanya keluar dari Islam ini disebutkan sebagai salah satu pembatal wudu. Dan ini hadzal ladzi dzakarahu Syekh rahimahullahu taala min intiqadhil wudu birriddah والذي عزاه ابن قدامة في المغني إلى مذهب الإمام أحمد pendapat ini ya, yang disebut oleh muallif Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah bahwasanya keluar dari Islam, murtad dari Islam, ini membatalkan wudhu. Ya. Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh yang dinukilkan ya, oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dinukilkan sebagai pendapatnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Ahmad. Ini mazhab Imam Ahmad dalam masalah ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah bahwasanya keluar dari Islam itu membatalkan wudhu juga wa'aza ilal a'imah asalasa al-baqin al-qaul bi'adamil intiqad adapun tiga madhab yang lainnya itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni berpendapat tidak termasuk dari yang membatalkan wudhu Jadi ini juga perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. فإذا تواضع شخص وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الردة فهو باق على وضوئه على القول الثاني maka kalau kita mengikuti pendapat yang kedua bahwa ini bukan pembatal wudhu misalnya apabila seorang telah berwudhu kemudian keluar dari Islam, murtad. Kemudian dia taubat, masuk Islam lagi. Hmm. Setelah dimintai taubatnya, dia masuk Islam. Taubat dari murtadnya tadi. Dalam keadaan dia itu belum batal wudhunya. Belum batal wudhunya, belum terkena pembatal batal wudhu yang lainnya selain selain apa namanya murtadnya tadi. Maka dia itu tetap dalam keadaan suci. Maka dia telah dalam keadaan suci menurut pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya keluar dari Islam tidak membatalkan wudhu. Bisa difahami insya Allah. Jadi kalau ada orang yang berwudhu kemudian dia murtad wal'iyadzubillah. Kemudian dia taubat. Dalam keadaan dia belum batal wudhunya dari pembatal-pembatal wudhu yang lainnya selain murtad. Bagi pendapat yang kedua, ini dia tetap dalam keadaan apa? Suci. Karena murtadnya itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Tapi watalzamuhu i'adatul wudhu, talzamuhu i'adatul wudhu alal qaul awal. Tapi menurut pendapat yang pertama, dia harus ngulangi wudhu kalau mau sholat. Karena apa? Batal wudhunya ketika dia murtad keluar dari Islam. والذي ذكره الشيخ فيه الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك dan pendapat yang pertama ini ini yang lebih hati-hati ya dan keluar dari khilaf keluar dari khilaf menjalankan sabda Nabi SAW tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan maka dengan ini selesai kita dari pembahasan pembatal pembatal wudhu yang termasuk dari pembahasan atau sub dari pembahasan toharoh bersuci. Dan ini perkara yang sangat penting. Ikhwanafidin wa azanallah wa Perkara yang berkaitan dengan bersuci ini perkara yang sangat penting yang harus betul-betul dipahami oleh kaum muslimin oleh kita semuanya. Karena ini berkaitan dengan sah atau tidak sahnya sholat berkaitan dengan ibadah yang sangat besar. Maka seseorang harus betul-betul memahaminya, mempelajarinya dengan benar dan terus mengulang-ulangi pelajaran ini dan terus menghadiri siapapun yang menyampaikannya dari para asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terus mengulangi meskipun dia sudah pernah belajar. Karena perkara yang penting tidak ada salahnya untuk terus diulang-ulang. Untuk dihadiri majelis-majelis yang menyampaikan masalah ini. Karena ini perkara yang berkaitan dengan perkara yang sangat penting yang di sana ada orang yang bermudah-mudahan dan ada orang yang berlebih-lebihan dalam masalah toharoh ini ada yang bermudah-mudahan dalam masalah bersuci sehingga dia bermudah-mudahan dalam berwudu misalnya bermudah-mudahan dalam berwudu sehingga ada bagian bagian anggota wudu yang tidak terkena air misalnya maka tidak sah wudunya sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi melihat ada seorang yang mendatangi masjid dalam keadaan pada kakinya, pada telapak kakinya atau pada kakinya ada sebagian yang tidak terkena air wudhu. Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi wudhunya, mengulangi wudhunya dari awal, Jadi pertama. Karena apa? Karena dia telah meninggalkan dua perkara, yaitu meninggalkan syarat sahnya wudhu ya, atau meninggalkan e, maaf meninggalkan rukunnya wudhu yaitu tertib berurutan dan mualah berkesinambungan ya. maka Nabi menyuruh dia untuk mengulangi dari awal wudhunya diulangi karena sebab ada sebagian anggota wudhu yang tidak terkena air wudhu nah sebagian kaum muslimin ada yang bermudah-mudahan dalam berwudhu tidak meratakan airnya ke anggota tang ke anggota wudhunya, ke tangannya, ke kakinya, cuma mengguyur saja dengan apa namanya dengan e, gayung misalnya. Ya. Satu gayung diguyurkan, dua gayung diguyurkan. Bermudah-mudahan dalam masalah meratakan air wudhu kepada anggota wudhu dan dia berlebihan sekaligus dia berlebihan dalam menggunakan air. Ini kesalahan. Ada juga yang memberat-beratkan dalam masalah toharoh ini sehingga perkara yang tidak membatalkan wudhu, perkara yang dia masih ragu-ragu, misalnya apakah ketika sholat dia ragu-ragu, ya, atau ketika mau sholat dia ragu-ragu apakah saya apa saya tadi batal atau belum wudhunya, misalnya. batal apa belum wudhunya, kemudian dia eh, apa namanya menganggapnya batal, misalnya. Padahal kalau dia ragu-ragu batal apa tidak wudhunya, maka keraguan ini tidak menghilangkan keyakinan. Nah, ini misalnya orang tahu yakin dia tadi berwudu. Yakin dia berwudu. Misalnya berwudu sebelum sholat maghrib. Yakin berwudu sudah. Kemudian mau sholat isya. Dia ragu-ragu. Saya sudah batal belum ya. Berarti berwudunya yakin dan batal atau tidaknya ragu-ragu. Maka bagaimana yang seperti ini? dia harus mendahulukan keyakinannya bahwa dia belum batal wudhunya. Karena keraguan tidak menghilangkan yang yakin, tidak mengalahkan keyakinan. Kemudian ada sebagian yang berlebih-lebihan sehingga sampai ada yang was-was, takut, ada yang sampai terkena was-was dalam masalah bersuci dan seterusnya. Ini akibat dari berlebihan dalam masalah ini. Ala kulihal Fanafidin azanallahu ayyakum. ini perkara yang yang penting dan kita sudah selesai dari pembahasan ini sebagai syarat sahnya wudhu yang keempat. Kemudian kita masuk kepada pembahasan syarat sahnya sholat yang berikutnya yaitu yang kelima. Audah ila baqiyati syuruti sholah kata penulis kitab ini kita kembali kepada syarat-syarat sholat yang lainnya yaitu syarat yang kelima asyartul khamis izalatun najasah min salasin minal badani was saubi wal buq'ati wad dalil qauluhu ta'ala wa siyabaka fatahhir Syarat yang kelima dari syarat sahnya salat adalah suci dari najis. Dari tiga tempat. Suci dari najis pada tiga perkara. Pada tiga tempat. Suci dari najis pada badannya. Suci dari najis pada pakaian yang digunakan untuk sholatnya suci dari najis pada tempat yang dia gunakan untuk sholat. Nah. Kemudian disebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasiyabaka fatahhir dan baju kamu sucikanlah." Dikatakan dalam syarahnya di sini, wal makna. Maknanya dari syarat yang kelima ini maknanya annal insan qabla salatihi yuzilu ma ala badanihi wa وفي wa fil buq'ati allati yusalli yusalla fiha min najasatin in wujidat. Maknanya adalah bahwa seseorang sebelum dia sholat, dia harus perhatikan masalah ini. Dia harus membersihkan apa yang mengenai badannya, apa yang mengenai bajunya, apa yang mengenai tempat yang digunakan untuk sholat dari najis kalau memang ada najisnya kalau ada najisnya harus ya, seseorang itu menghilangkannya menghilangkan najis itu pada badannya menghilangkan najis itu pada bajunya menghilangkan najis itu dari tempat yang akan digunakan untuk sholatnya nah wadalika bi ghusliha bil ma' yaitu dengan mencucinya dengan air. Tangan yang terkena najis dicuci dengan air, baju yang terkena najis dicuci dengan air. Kemudian juga tempat yang untuk sholat yang terkena najis juga demikian dicuci dengan air. Fa in sholla wa alaihi najasah apabila dia sholat apabila seseorang sholat padahal pada badannya atau pada bajunya atau pada tempat yang digunakan untuk sholatnya itu ada najisnya ya. tapi walam ya walam ya'lam tapi dia tidak tahu padahal ada najisnya pada badannya ada najisnya pada bajunya ada najisnya atau pada tempat yang digunakan untuk sholat ada najisnya tapi dia tidak tahu illa ba'da faraghis shalah. Tidak tahu kecuali setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat baru tahu ternyata ada najis pada badannya, ada najis atau pada bajunya atau pada tempat yang digunakan dalam sholat. Kalau dia tidak tahu ketika sholatnya dan baru tahu setelah selesai sholat, fa sholatuhu sahihah. Maka sholatnya apa? Sah salatnya sah. Wa in alima fi asna salah. Bagaimana kalau taunya di tengah-tengah salat? Tadinya nggak tahu. Di tengah-tengah salat dia melihat ternyata ada najis pada bajunya. Di tengah-tengah salat ternyata dia ada lihat ada najis pada uh, anggota badannya misalnya. Maka bagaimana? Kalau taunya di tengah-tengah salat? Kalau taunya di tengah salat, wa amkana khal'u ma bihin najasah dan mungkin untuk dia membuang najis tadi ya. bisa dia melepas yang anu bisa dia me, apa namanya dia bisa melepas memisahkan apa sesuatu yang terkena najis pada dirinya kalau bisa melakukan itu maka dia melepasnya dan melanjutkan sholatnya. Misalnya pada kopiahnya misalnya. Tapi kalau kopiah nggak mungkin tahu. Ingat ya. Kalau kopiah ingat misalnya. Ingat kalau pada kopiahnya atau pada pecinya ingat. Di tengah-tengah sholat ingat. Ingat beda dengan tahu ya. Kalau ingat itu tadinya sudah tahu terus lupa ingat ketika sholat. Kalau ingat maka dia boleh melepas pecinya dan melanjutkan sholatnya. Ya. Atau dia pakai sandal. Tahu ketika sholat pada sandalnya ada najisnya. Maka dia lepaskan sandalnya. Atau pada sajadah yang dia gunakan untuk sholat. Itu ada najisnya. Maka dia bisa berpindah atau dia melemparkan sajadahnya. Menyingkirkan sajadahnya. Maka ini boleh seperti itu. Kalau taunya di tengah-tengah sholat. Tapi kalau tidak mungkin untuk melepasnya, tidak mungkin untuk dilepas, maka dia putuskan sholatnya dan dia lanjut, dia mulai lagi sholat ya, dari awal karena dia telah memutusnya. Dia mulai lagi sholat dari awal dalam keadaan dia sudah suci dari najis, suci dari najis pada badannya, suci dari najis pada bajunya atau pada tempat salatnya. Kenapa demikian? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi. Karena dahulu sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan para sahabatnya. Wa ala wa alaihi wa ala na'lahu dan pada kedua sandalnya ya. Pada kedua sandalnya itu ada najis. Nah, atau Eh, ketika afan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sholat dengan para sahabatnya wa alaihi na'alahu dan ketika sholat beliau memakai sandal. Dahulu pernah Nabi sholat bersama para sahabatnya dan beliau memakai sandal. Fakhala'ahuma fi asna'is sholat. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat beliau melepaskan sandalnya. Di tengah-tengah sholat beliau melepaskan sandalnya, melemparkan sandalnya wa akhbarahum ba'da faraghiha dan setelah selesai sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya anna Jibril akhbarahu bi anna fihi ma qadara setelah selesai sholat Nabi mengatakan bahwasanya tadi malaikat Jibril tadi malaikat Jibril memberitakan bahwasanya pada kedua sandalnya itu ada najis maka beliau melepaskan sandalnya ini hadis diriwatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan faqad dalla istimraruhu sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ba'da ba'da khal'in alaihi ala sihhati salah man salawa alaihi najasah. Walam ya'lam illa ba'da faraghi salah. Hadis ini menunjukkan Nabi melanjutkan sholatnya. Setelah tahu pada tengah-tengah sholatnya Ternyata pada sandalnya itu ada najisnya. Nabi melepaskan sandalnya dan melanjutkan sholatnya. Tidak mengulangi dari awal. Tidak mengulangi dari rakaat yang pertama. Tapi melanjutkan saja. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa orang kalau tidak tahu ya, pada dirinya ada najisnya kecuali setelah selesai sholat berarti tidak perlu mengulangi sholat. Karena Nabi apa? Tidak mengulangi sholat. Meskipun tahunya di tengah-tengah. Tapi tidak mengulangi dari pertama. Menunjukkan ketika tidak tahu itu sah sholatnya. Maka orang kalau baru tahu setelah selesai sholat bahwa pada dirinya ada najis, pada badannya atau pada bajunya atau pada tempat yang dia gunakan untuk sholat ada najis, ya, maka apa? Maka Uh, <clears throat> sholatnya sah. Nah. Li'annaha kanat tasih lastu'nafat as-salatu min awwaliha. Karena kalau salatnya tidak sah tentunya Nabi SAW akan mengulangi dari rakaat yang pertama. Nah, bisa difahami. Bagaimana kalau di tengah-tengah salat ragu? Nah, di tengah-tengah salat ragu. Baju saya ada najisnya apa ya? atau ragu badan saya tadi terkena najis apa tidak ya? Kalau ragu bagaimana Eva? Ragu-ragu. Nah, bukan yakin. Kalau yakin tadi apa? Kalau bisa dia hilangkan najisnya pada saat sholat dia hilangkan najisnya, dia lepaskan sandalnya misalnya, dia pinggirkan sajadahnya atau dia lepas kopiahnya, nah, melanjutkan sholat. Tapi kalau masih ragu-ragu bagaimana? Kalau masih ragu-ragu maka jangan diputus sholatnya. Nah, kalau masih ragu-ragu jangan diputus sholatnya. Kalau tidak diputus sholatnya, selesai sholat ternyata baru tahu. Setelah tadi ragu-ragu ternyata benar. Tadi ragu-ragu. Setelah selesai sholat, ragu, pada waktu sholat ragu-ragu. Kopiah saya itu ada terkena kencing apa tidak tadi ya? atau bajunya tadi terkena kencing anaknya apa tidak ya? Ragu-ragu, maka lanjutkan sholat. Kalau ragu-ragu, karena keraguan tidak boleh mengalahkan apa? Yakin. Tapi setelah selesai sholat, terbukti apa yang dia ragu-ragukan terbukti bahwasanya bajunya ternyata ada najisnya. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Iya, hmm? sholatnya sah. Sholatnya sah. Meskipun ada najisnya pada bajunya, tapi dia tahunya setelah selesai sholat. Adapun ragu-ragu di tengah sholat, maka jangan diikuti keraguan itu. Jangan diikuti keraguan dan teruskan sholat sampai selesai. Ini berkaitan dengan najis. Ya. Kalau tahunya setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah. Wahada bikhilaf man wa huwa muhdith. Dan ini berbeda kalau orang sholat dalam keadaan dia itu terkena hadas. Baik hadas besar ataupun hadas kecil. fa inahu ida alima fi asna'iha kalau orang itu tahu atau ingat di tengah-tengah sholat ketika pada rokaat yang kedua atau ketiga atau yang keempat dia tahu uh tadi saya terkena hadas dan belum wudhu atau hadas besar dan belum mandi dia tahu dan dia yakin kalau ini bagaimana kalau kaitannya dengan masalah hadas itu beda dengan kaitannya berkaitan dengan masalah najis kalau kaitannya dengan hadas, maka harus dia memutus sholatnya. Kalau dia tahu di tengah-tengah sholat dalam keadaan terkena apa? Hadas. Baru dia ingat kalau tadi dia terkena hadas dan belum bersuci. Apalagi yang betul-betul terjadi di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat buang angin. Maka bagaimana? Kalau dia yakin ya dia harus apa? Memutus sholatnya. Jangan malu. Waduh, saya malu nanti kalau saya keluar ketahuan saya buang angin. Tidak boleh malu. Karena ini berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat. Bahkan ini bisa terjatuh pada dosa yang sangat besar ketika orang tahu dirinya dalam keadaan tidak suci tetap sholat. Dalam keadaan terkena hadas, namun dia tetap melanjutkan sholatnya. Ini terkena dosa yang besar, bahkan sebagian para ulama menjadikannya sebagai pembatal Islam karena dia menghina Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya. Wallahu a'lam <clears throat> Maka kalau dia itu batal, yakin batal, ya, maka apa? Jangan malu-malu untuk keluar dari saf. Meskipun dia jadi imam, apalagi imam, barangkali imam lebih malu lagi wah imamnya batal lagi ya kan? Nah, tetap apa? Kalau dia batal harus dia meninggalkan harus dia meninggalkan soft keluar untuk apa? Untuk men, untuk bersuci. Ini beda antara terkena najis dengan terkena hadas. Kalau terkena hadas maka wajib bagi dia untuk memutus sholatnya. Bagaimana kalau tahunya setelah selesai sholat? Wa illam ya'lam illa ba'dal ba'dal fara'zi minha a'adaha. Kalau dia taunya setelah selesai sholat baru tahu baru yakin oh tadi saya hadas belum suci, belum wuzu atau belum mandi. Maka dia harus bersuci dan mengulangi sholatnya. Dia harus bersuci dan harus mengulangi sholatnya. Kalau dia jadi imam bagaimana? Kalau dia jadi imam, cukup dia saja yang mengulangi sholatnya. Adapun makmum tidak perlu mengulangi sholatnya. Karena makmumnya tidak tahu. Nah, makmumnya nggak tahu. Dan dia tidak perlu memberitakan kepada makmumnya. Nah, cukup dia saja yang mengulangi sholatnya. Adapun makmumnya sholatnya sah. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakbalullah salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda rawahul Bukhari wa Muslim wa taqaddam. Dalilnya adalah hadis yang sudah lewat, hadis yang pernah kita baca yaitu Allah eh, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia bersuci, sampai dia berwudu. Nah, dan ini berkaitan dengan hadas berbeda dengan najis. Berkaitan dengan hadas, orang yang tahu di tengah-tengah sholat bahwa dia dalam keadaan tidak suci harus memutus sholatnya. Atau kalau dia tahu setelah selesai sholat harus dia mengulangi sholatnya dan ini perkara yang telah sepakat para ulama. Di samping dalil yang kita sebutkan tadi, ini juga perkara yang tidak diperselisihkan oleh para oleh para ulama. Nah. Kemudian Dikatakan dalam sarahnya wa idza wada'al musalli firasha 'ala al-ardi allati fiha najasa aw kana tahta al-ardi allati yusalla fiha amakin liqada'il haja aw majramiyah miyah mutanajjisah fa inna as-salata sahihah li'adami basharatin najasa Bagaimana kalau tempatnya sekarang? Tempat yang digunakan salat itu ada najisnya. Kalau pada tempat yang digunakan untuk sholat itu ada najisnya, tapi orang yang sholat tadi meletakkan tikar atau meletakkan sajadahnya sehingga menutup najis tadi, menutup najis tadi dan najis tadi tidak masuk ke dalam tikar tadi, tidak meresap ke dalam tikar tadi dan tidak apa namanya eh, apa namanya Eh, tidak me menjadikan tikar tadi menjadi terkena najis, ya, tapi menutup tanah yang terkena najis misalnya. Misalnya sholat di eh, apa namanya <clears throat> lantai yang di sana ada ada najisnya yang sudah kering misalnya. Nah, kemudian dia taruh di atasnya sajadah atau tikar, maka yang seperti seperti ini sholatnya sah karena dia tidak langsung tem, tidak langsung berada pada tempat yang terkena najis tempatnya memang ada najisnya tapi itu sudah dia apa sudah dia tutup ya, sehingga tidak termasuk dari yang menyebabkan tidak sahnya sholat yang tidak sah sholat itu kalau langsung berada pada tempat di mana tempat itu terkena najis ya. atau dia sholat ya dikatakan di sini ya, tahtal ard allati yusalla fiha amakin liqada'il haja Atau dia salat di tempat ya yang di bawahnya ada tempat untuk qada'il hajah. Misal ada tempat eh, di bawah lantai, lantai bawah dia di lantai atas, yang di lantai bawahnya dia itu dia berada di lantai atas yang yang lantai atas ini di atasnya WC misalnya. Dia di lantai atas, tapi lantai atas ini di uh, bawahnya ada kamar kecil WC. Misalnya pada rumah yang bertingkat, ya. dia sholat di atas di tempat yang bawahnya itu WC. Maka ini apa? Sah sholatnya, karena dia tidak langsung mengenai uh, eh, WC tadi. Nah, atau di tempat yang mengalir air yang najis. Dia sholat di, bawah, di atas tanah, yang di bawah tanah tadi ada atau di atas lantai, yang di bawah lantai tadi ada air najis yang mengalir. Maka sholatnya sah karena dia tidak langsung berada pada tempat yang terkena najis. Begitu. <clears throat> Waqad awrada Ibnu Katsir fi tafsir qoulihi ta'ala wa siyabaka Dan Al-Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan atau menyebutkan beberapa pendapat atau beberapa ucapan para para salah tentang ayat yang dijadikan dalil oleh mu'alif rahimahullah taala ini tentang wajibnya menghilangkan najis ketika salat. Harus bersih dari najis ketika salat di mana kita tahu tadi di antara dalilnya yang disebutkan adalah ayat wasia baka khotahir dan baju kamu sucikanlah dan baju kamu sucikanlah. Maka disebutkan tentang ayat ini oleh Imam Bukhari, beliau membawakan nukulan an jamaah minas salaf. Beliau sebutkan beberapa perkataan-perkataan dari para salaf tentang tafsir ayat ini. Ya. Bahwasanya di antara mereka ada yang menafsirkan tentang ayat ini wasiyah baka fotohir dan baju kamu sucikanlah maksudnya adalah bitoharah minadzunub wal ma'asi. Sucikanlah diri kamu dari maksiat dan dosa. Jadi maksud wasiyah baka fatahir itu sebagian salaf mengatakan maksudnya adalah sucikanlah diri kamu dari dosa dan dari maksiat. Namun di antara salaf juga ada yang mengatakan suma qala Muhammad ibn Sirin berkata Muhammad ibn Sirin wasiyabaka fatahir maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala wasiyabaka fatahir adalah iksilha bilma. Artinya bersihkan baju kamu dengan air. Jadi bukan bukan bersihkan dari dosa tapi bersihkan dari najis gitu. Wa qala Ibnu Zaid dan berkata Ibnu Zaid kana al-musyrikun la yatatahharun fa amara Allah an yatatahhara wa an yutahhira thiyabahu dan dikatakan bahwasanya bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu musyrikin mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bersuci orang-orang yang tidak memperhatikan suci mereka orang-orang yang tidak bersuci ya. ketika terkena najis seperti orang-orang Nasoro ya. orang Nasoro kan begitu orang Nasoro itu tidak peduli dengan bersuci. Meskipun dalam badan tidak suci ke tempat ibadahnya, ya mereka e, tidak pedulikan itu. Berbeda dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu kalau terkena najis bukan bersuci, dipotong bajunya yang kena najis tadi. Maka agama kita agama yang mudah. Alhamdulillah agama kita agama yang mudah. Nah, ketika terkena najis, najisnya cukup dibersihkan. Nah, Nah, dahulu orang-orang musyrikin itu tidak bersuci. Maka Allah memerintahkan ya, setelah masuk Islam agar bersuci dan mensucikan bajunya. Berarti wasiat bakal fathohir ini bisa dijadikan dalil tentang harusnya bersih dari najis pada pada pakaian kalau hendak melakukan sholat dan ini adalah pendapat hadal qaul ikhtarahu Ibnu Jarir, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. وقد تشمل الآيات جميع ذلك أو تشمل الآيات جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه Maka ayat ini ayat ini berarti mencakup dua perkara bersuci. Wasiyah bakal meliputi dua meliputi badan kamu sucikan dari dosa, diri kamu sucikan dari maksiat, dan juga meliputi baju kamu sucikan dari najis. Dengan apa? Mensucikannya dengan air. Disucikan dengan air. Gitu. Maka ini perkara yang yang penting ya, harus hati-hati apalagi di rumah yang punya anak kecil yang biasanya apa kencing di mana-mana ya cepat-cepat dibersihkan ya, jangan dibiarkan saja nah jangan uh, nunggu suaminya nunggu istrinya istrinya nunggu suaminya lah biar istrinya saja nah, istrinya lah eh, biar suaminya saja akhirnya nggak ada yang mengerjakan nanti dia sholat sunnah di situ nah, sholat sunnah di tempat yang ada najisnya ini tidak sah apalagi sholat wajib istrinya sholat di lantai yang di sana ada najisnya maka sholatnya tidak tidak sah. Ini perkara yang harus diperhatikan karena ini berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Begitu. Nah, <clears throat> meskipun ayat ini meliputi dua perkara, perkara yang berkaitan dengan suci diri dari dosa, namun juga meliputi juga perkara suci badan atau suci pakaian dari najis. Jadi mengumpulkan dua perkara suci, suci hati dan suci badan atau suci baju. Dan orang-orang Arab ya eh, mengitlakkan ya, kalimat suci ya, bagi dua perkara ini, bagi hati atau bagi pakaian. Dengan ini kita selesai dari syarat yang ke lima, itu suci dari najis. Kemudian syarat yang keenam. Syarat yang keenam adalah satrul aurah, suci eh bukan suci menutup aurat ya, menutup aurat nah ajma'a ahlul ilmi dikatakan oleh mu'alif rahimahullah telah sepakat para ulama ala fasadi salatin atau ala fasadi salati man shalla uryana telah sepakat para ulama tentang tidak sahnya salat rusaknya sholat orang yang melakukannya dengan telanjang. Nah, sholat dengan telanjang. Wahwa yakdir padahal dia apa? Mampu, mampu untuk menutup auratnya. Tapi dia sholatnya dengan telanjang. Berbeda kalau tidak mampu. Dia diikat badannya dalam keadaan telanjang. Diikat sama uh, orang, sama musuhnya misalnya dalam keadaan apa? telanjang datang waktu sholat. Dia nggak mungkin mau menutup auratnya. Ya, seperti ini lain. Ya. Tapi kalau dia punya baju, ya, nah, tapi apa namanya dia tidak menutup auratnya, telanjang sholatnya. Maka di sini sepakat para ulama bahwa sholatnya tidak tidak sah. Wahdu auratir rojul dan batasan auratnya laki-laki minas surah ila rubbah. Minas surah ila rubbah. Batasan aurat laki-laki maksudnya yang besar, yang dewasa gitu ya. Auratnya laki-laki yang dewasa ya, adalah dari pusar sampai ke lutut. Ini batasan aurat. Kalau ada orang sholat pakai celana pendek, nah, dia orang yang sudah besar, sholat pakai celana pendek. Kira-kira bagaimana sholatnya? Sah atau tidak? Tidak sah. Kalau sholatnya pakai celana pendek, tidak sah. Nah. Atau pakai celana panjang tapi tipis seperti plastik, kelihatan warna kulitnya, maka tidak sah karena tidak tertutup apa auratnya, kelihatan auratnya. Batasannya adalah antara pusar sampai dengan lutut. Nah. Wal amah kadalik dan juga budak wanita. Nah, budak wanita itu juga auratnya seperti itu. Dikatakan oleh Mu'alif rahimahullah, budak wanita auratnya juga seperti itu. Meskipun dia wanita, ya, tapi dia budak. Ketika dia sholat tidak menutup kepalanya misalnya, kepalanya tidak ditutup, itu sholatnya sah karena auratnya e, bukan seluruh badannya. Nah. <clears throat> Tapi kalau wanita yang merdeka wal hurrah, wanita yang merdeka, maka auratnya mana? Auratnya adalah kulluha aurah. Semua badannya aurat illa wajha kecuali wajahnya. Wajahnya bukan aurat ketika sholat. Ketika sholat itu wajahnya bukan aurat. Ya. Maka ketika sholat dia tidak menutup wajahnya. Kecuali kalau dia khawatir akan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau dia khawatir, ya, maka dia menutup uh, wajahnya. Nah, dia menutup Eh, wajahnya. Nah, ini auratnya perempuan semuanya. Nah, ada yang dikhilafkan oleh para ulama yaitu telapak tangan. Ya. Apakah itu bagian aurat ketika sholat atau bukan? Maka di sini perkaranya luas, perkaranya boleh ya. Anu tidak, ya ini luas artinya tidak membatalkan sholatnya meskipun kelihatan apa telapak tangannya. Nah, adapun kaki maka yang lebih benar dari pendapat para ulama adalah harus tertutup kakinya. <clears throat> Tapi kalau tangan itu maka tidak mengapa meskipun e, kelihatan. Ya. Ini satrul aurah syarat sahnya sholat yang keberapa? Yang keenam, dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, wahai manusia, ya, pakailah perhiasanmu, pakailah baju kamu yang bagus, pakailah kopiah kamu yang bagus, pakailah celana kamu yang bagus, kalau punya yang paling bagus, ketika hendak sholat ke masjid. Nah, ai inda kulli ketika mau sholat. Ketika ke masjid yaitu ketika mau sholat. Dikatakan dalam syarahnya al-matlub fi halis ti'ah atau fi halis ta'ah an yakuna al-muslim fi salatihi wa ghairiha ala hayatin hasanah fil libas wa ghairihi yang semestinya yang paling afdol dalam keadaan orang itu punya kemampuan adalah seorang muslim itu ketika sholat ya, dan juga ketika di luar sholat nah, itu berusaha untuk berpenampilan dengan penampilan yang bagus. Nah, karena penampilan itu menjadi penilaian orang. Maka kita tentu tidak ingin tertuduh, wah ini orang males ini. Nah, kalau enggak dia yang males, ya istrinya ini mungkin yang males. Bajunya kok seperti itu biasanya. Nah, tertuduh. Ya. Maka selama dia mampu untuk berpenampilan bagus, maka berpenampilah dengan penampilan yang bagus. Ya. Sehingga orang-orang itu senang. Oh, masya Allah penampilannya orang yang bagus ini. Nah, orang yang rapi, baunya wangi. Belajarnya di mana ini? Oh, belajarnya Sabtu pagi di Masjid Baitul Salam misalnya. Akan menjadi bagus bagi dakwah. Akan menjadi penilaian yang bagus bagi dakwah pula. Karena orang-orang melihat orang-orang yang belajar menuntut ilmu itu sebagai orang yang berilmu. Sehingga kalau bagus penampilannya itu akan membuat orang pun senang dan akan bisa menjadi sebab diterimanya dakwah ini. Tapi kalau sudah lusuh dan sebagainya, maka mungkin akan menjadi sebab barangkali dia tidak tertarik. Oleh karena itu, yang dianjurkan yang paling afdol adalah seseorang berusaha untuk berpenampilan yang bagus. Berpenampilan yang bagus apalagi kalau punya baju putih itu biasanya baju putih itu baju yang dinilai orang secara umum bagus gitu. Nah, tapi tidak harus. Tapi dianjurkan pakai baju yang putih. Kalau tidak ya baju yang lainnya tapi yang yang rapi, yang bagus gitu. Kalau punya, kalau mampu. Nah, baik di sholat ataupun tidak. Apalagi waktu sholat. Waktu sholat itu dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wahai manusia, berhiaslah kalian pakailah pakaian yang bagus ya. pakaian atau yang semisal pakaian jadi pakaian itu bukan hanya apa bukan hanya baju ya pakaian kalimat libas di sini bukan hanya baju tapi yang dipakai yang dipakai itu apa saja ya kopiah ya. ada yang bajunya bagus kopiahnya sudah rusuh ya kan kopiahnya bagus bajunya bagus pakai sarung sarungnya bagus pakai sandal juga yang bagus. Nah, kalau punya, kalau takut hilang ya sandalnya di bawa masuk pakai tas kresek ke masjid. Nah, kalau takut hilang. Tapi semestinya begitu. Pakai penampilan yang bagus ketika uh, hendak mau sholat. Nah, karena firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Berpenampilanlah kalian dengan penampilan yang bagus ketika hendak sholat. Dan juga Nabi SAW bersabda, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah itu menyukai yang indah. Nah, maka keindahan itu perkara yang tidak bertentangan dengan agama kita. Penampilan yang indah, penampilan yang bagus, penampilan yang rapi. Ini adalah perkara yang dituntut dalam agama agama kita. Nah, ini semestinya ketika orang itu punya keluasan, punya uh, apa namanya uh, kelapangan, ya, berpenampilan dengan penampilan yang bagus. Apalagi ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang kalau dapat undangan barangkali, dapat undangan un dipanggil ke rumahnya uh, bapak bupati misalnya. Kira-kira pakainya kira-kira bagaimana? Barangkali dia akan beli dulu pakaian. Wah saya nggak punya pakaian yang bagus, saya mau beli dulu Barangkali seperti itu. Ini kalau menghadap orang yang dimuliakan. Bagaimana kalau ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh perhatian seseorang untuk berpenampilan sebagus-bagusnya dengan persiapan yang sebagus-bagusnya ketika hendak sholat itu menunjukkan ketakwaan dia yang ada pada hatinya. Nah, karena dia telah mengagungkan ibadah yang besar. Yaitu apa? salat. Dan Allah menyatakan waman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, menganggap syiar Allah itu sesuatu yang besar, menganggap ibadah itu sesuatu yang besar, sungguh ini menunjukkan ketakwaan yang ada dalam hatinya. Termasuk salat. Salat adalah ibadah yang sangat besar, bahkan ini rukun Islam yang kedua. Barang siapa yang betul-betul melakukan persiapan dengan sebagus-bagusnya, maka ini menunjukkan ketakwaan yang ada dalam hatinya. Begitu pula menuntut ilmu. Menuntut ilmu ibadah atau bukan? Ibadah yang sangat besar. Sampai Imam Ahad mengatakan, Talabul ilm la ya'diluhu syai' liman sahha niyatuhu. Liman sahat niyatuhu atau qala sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Imam Ahmad Menuntut ilmu itu tidak ada tandingannya. Menuntut ilmu itu ibadah yang tidak ada tandingannya bagi orang yang benar niatnya. Yang niatnya adalah karena menjalankan perintah Allah yang memerintahkan dia untuk menuntut ilmu. Menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan dia untuk menuntut ilmu. Dan niatnya adalah dalam rangka untuk membela agama Allah, untuk menjaga agama Allah, dan untuk mengamalkan agama Allah yang niatnya benar, maka menuntut ilmu itu tidak ada tandingannya. Ibadah yang tidak ada tandingannya katanya. Maka ini juga perkara yang besar. Sehingga sudah semestinya bagi kaum muslimin terlebih ahlu sunnah wal jamaah untuk ya, punya persiapan ketika mau mendatangi majelis ilmu. Ya, siapkan bajunya yang bagus, siapkan pecinya yang bagus nah, untuk mendatangi majelis ilmu yang semikian ini barang siapa yang mengagungkan ibadah maka ini menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Nah, wa fi halid adapun dalam keadaan yang tidak mampu dalam keadaan tidak punya kelebihan untuk bisa beli yang bagus ya yajibu satrul aurah mutlaqah kalau dalam keadaan sempit, ya, maka wajib untuk menutup aurat. Fisalah wa ghairiha. Baik ketika salat ataupun di luar salat bima la yasifu bima la yasifu al-basarata. Ya, bima la yasifu al-basarata. Adapun dalam keadaan yang tidak punya kelapangan, maka dia harus menutup aurat. Paling tidak itu. Kalau dia punya kelapangan, bukan hanya menutup aurat saja, tapi berpenampilan yang bagus. Tapi kalau dia tidak punya, paling tidak dia harus menutup aurat. Baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Yaitu dengan memakai pakaian yang tidak menampakkan auratnya. Apakah itu pakaian yang apa namanya pendek, celana pendek misalnya, tidak boleh. Itu membuka aurat. Nah, atau pakaian yang tipis itu juga tidak boleh karena itu akan menampakkan aurat. Ya. Illa minaz zaujah wa mulkil yamin. Kecuali kalau di hadapan istrinya itu tidak apa-apa. Nah, atau di hadapan budaknya. Kalau dia memiliki budak, maka tidak apa-apa dia menampakkan auratnya. Tapi di hadapan orang lain tidak boleh. Selain istrinya dan selain budaknya, dia tidak boleh melampakkan auratnya. Nah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yang demikian ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfat aurataka illa min zaujatika aw mimma malakat yaminak. Nah. Jagalah auratmu Jangan perlihatkan auratmu kecuali kepada istri kamu atau kepada budak yang kamu miliki. Hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Muawiyah Ibn Haidah wa qala hasan dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadisnya ini hadis yang hasan wandur irwal ghalil dan bisa dilihat tentang hasannya hadis ini dalam kitab Irwail Ghalil tulisan atau yang apa namanya eh, eh, had, tentang penilaian hadis yang dilakukan oleh Syekh Nasruddin Al Albani tentang hadis ini. Wahdu auratu auratil rajul ma fawqa rukbah wa duna surrah. Dan batasan auratnya laki-laki ini auratnya ya. Nah, adalah di atas uh, nah, di atas lutut dan di bawah pusar. Ini batasan aurat. Gitu. Nah, maka kalau di rumah ya, pakai sarung saja misalnya, tidak pakai baju, tidak pakai kaos, pakai sarung itu sarungnya di atas pusar, jangan sarungnya melendres di bawah pusar, itu aurat. Kecuali kalau di depan istri, tapi kalau yang lainnya tidak boleh. Nah, <clears throat> ya. Karena itu adalah aurat. Apa dasarnya bahwa aurat laki-laki itu di atas lutut dan di bawah pusar? Dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza zawwaja ahadukum khadimahu 'abdahu aw ajirahu fala yanzuru ila maduna surrah wa fawqa rukbah Rawahu Abu Dawud min hadis Abdullah bin Umar ibn Al-As Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma wa isnadu hasan. Dalilnya bahwa bahwasanya aurat laki-laki itu ya, antara pusar sampai lutut ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dalam sunannya Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menikahkan eh, apa namanya budak perempuannya dengan budak laki-lakinya, dia punya budak laki-laki dan perempuan dia nikahkan. Au ajirahu Fala yanzuru ila maduna surrah Maka janganlah dia itu melihat bagian antara pusar dan janganlah dia melihat apa yang di bawah pusar dan di atas lutut. Budak tadi kita katakan pada asalnya boleh apa tidak dia melihat aurat majikannya? Boleh. Tadi dikatakan ikhfat auratak jagalah auratmu kecuali kepada istri kamu dan budak kamu. Jadi asalnya boleh budak melihat aurat majikannya. Nah, tapi kalau budaknya sudah dia nikahkan, maka budak tadi tidak boleh lagi melihat auratnya karena sudah bukan lagi menjadi budak dia. Nah, ini makna hadis ini sebagaimana dikatakan di sini wal makna anna sayyid ila zawwaja khadimahu wa huwa amatahu falaysa lidzalika al khadim wa huwa al amah an yanzura ila arati sayyid li'anahu bitazwijiha intaqalat manfaatul cinta ila zauj. Ya. Seorang sayyid yang punya budak apabila dia menikahkan budak wanitanya dengan yang lainnya, dengan siapa saja, dengan budaknya yang laki-laki atau dengan yang lainnya, maka tidak boleh bagi budak wanita tadi untuk melihat kepada auratnya sayyidnya karena dengan dinikahkannya dia telah berpindah istimta yang boleh berhubungan hubungan ya hubungan suami istrinya sudah berpindah kepada suaminya tidak lagi boleh ya, apa eh, sayidnya untuk menghubunginya nah fakhor jadi dalik an hukmi kaulihi. sallallahu alaihi wasallam ihbat aurataka ila man zaujatik aw mimma malakat yaminik maka ini keluar dari keumuman hadis yang disebutkan tadi keumuman hadis yang disebutkan jagalah auratmu kecuali kepada istri kamu dan budak kamu. Ini pengecualiannya kecuali kalau budaknya itu sudah dinikahkan dengan yang lainnya. Nah. Kemudian juga hadis yang lainnya, dalil yang lainnya adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam fahdak fa innaha minal aurah. Apa? Tutuplah pahamu. Nabi SAW menyatakan, tutuplah pahamu Sesungguhnya paha itu adalah bagian daripada aurat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Anjurhud. Waqala hadisun hasan dan dikatakan hadisnya hadis yang hasan. Waqala al-Bukhari fi sahihi dan Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya satu bab yang beliau beri judul bab tadi bab mayutkar fil fakhdi wa yurwa an Ibnu Abbas wa Jurhud wa Muhammad ibn Jahsh Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al fahru aurah. Ya. Dan Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya bab yang menyebutkan tentang bahwasanya paha itu adalah apa? Aurat membawakan riwayat dari Ibnu Abbas, dari Jurhu, dari Muhammad bin Jahas, dari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau paha itu aurah, aurat. Wakola Anas. Nah, dan berkata Anas hasara Nabi sallallahu alaihi wasallam an fakhrihi. Nabi sallallahu men, apa namanya? Uh, hasara Nabi sallallahu an fakhrihi wa hadisun Anas asnad wa hadisun Jurhud ahwat. Nabi pernah menyingkap pahanya, pernah kelihatan pahanya. Ya. Dan hadis Anas ini Meskipun demikian menunjukkan bahwasanya ini dalam keadaan-keadaan yang tertentu saja dan hadis jurhud itu lebih hati-hati hatta yakhruja min ikhtilafihim sehingga keluar dari khilaf para ulama sehingga memang ada khilaf ya tentang paha ada khilaf apakah paha aurat atau tidak namun yang lebih hati-hati adalah masuk daripada e, aurat ini bagi apa bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Maksudnya terutama laki-laki yang yang dewasa, yang sudah apa namanya balik. Ya. Adapun laki-laki yang belum balik, ya, maka e, berbeda auratnya Allah taala e, alam <clears throat> nah, tapi di sini terutama yang sudah balik ya, maka dia menutup auratnya. Adapun yang belum balik maka e, kalau dia menutup auratnya tentu lebih lebih bagus. Ya. Kemudian yang dikatakan di sini ijma ahlul ilm tentang rusaknya sholat orang yang sholat dengan telanjang. Dikatakan di sini wal ijma ala dzakarahu Syekh, ijma yang disebutkan oleh Syekh ini hakahu Ibnu kudama disebutkan oleh Ibnu kudama dalam kitab Al-Mughni an ibni Abdul Bar dari Ibnu Abdul Bar. Faqad ja'at sunnah bi anna al-musalli ma'a satri 'auratihi Dan telah datang dalam hadis bahwa saya seorang yang sholat bersamaan dia menutup auratnya, yaitu yang mana tadi? Antara pusar sampai paha. Di samping itu dia juga menutup kedua pundaknya, pundak kanan dan pundak kiri. Nah, Fa'an Abi Hurairah karena disebutkan dalam hadis yang dikeluar yang dikeluarkan dari jalan sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi minhu syai janganlah salah seorang di antara kalian atau tidak boleh salah seorang di antara kalian salat dengan baju yang satu saja Sementara pundaknya tidak di kedua pundaknya tidak ditutupi. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Misalnya dia cuma punya satu sarung saja. Dia punya satu sarung. Kira-kira kalau mau sholat bagaimana ini? Kalau dia mau sholat, mau didahulukan nutup atasnya, sarungnya buat nutup atasnya, nutup pundaknya supaya ketutupan tapi pahanya kelihatan atau untuk menutup bagian bawah sehingga aurat bawahnya ketutup tapi pahanya kelihatan. Yang mana? Ya tentunya dia itu apa? Menutup pah e, auratnya. Kalau dia punya baju cuma satu. Tapi kalau yang punya tidak hanya satu, punya baju, punya kaos, punya sarung, punya kaos, punya celana, punya kaos, maka mestinya dia tidak hanya pakai sarung saja, tanpa menutup bagian pundaknya. Tapi dia tutup juga pundaknya. Nabi mengatakan jangan salah seorang di antara kalian sholat dengan satu kain, jangan celana saja, dengan sarung saja, jangan. Sementara pundaknya tidak ditutup begitu. Ini kalau punya, eh, kalau tidak punya sama sekali. Tapi kalau pelapang tadi, sholat dengan sebagus-bagus pakaian yang di yang dimiliki. Wal mar'ah aurah Sementara perempuan itu aurat semua badannya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam al mar'atu aurah bahwasanya wanita itu adalah aurat. Ya, maka kalau wanita itu berbeda dengan laki-laki. Kalau wanita sholat, wanita yang sudah balik, ya, wanita yang sudah balighah, ya, yang sudah terkena tanda-tanda balik, apakah Kan, eh, apakah sudah haid ataukah sudah berumur 15 tahun meskipun belum haid ataukah sudah keluar uh, sudah mimpi basah ya, keluar mani atau sudah tumbuh rambut halus di sekitar kemaluannya kalau perempuan yang sudah balik seperti ini punya salah satu dari yang tanda yang kita sebutkan tadi maka seluruh badannya itu adalah uh, aurat. Nah, ini kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat dikecualikan wajahnya, dikecualikan wajahnya itu bukan aurat. Jadi kalau perempuan sholat sudah balik tapi sholat tidak menutup kepalanya, bagaimana sholatnya sama tidak? tidak sah kecuali kalau dalam keadaan dia tidak bisa menutup kepalanya seperti seperti orang misalnya dia diikat seperti yang tadi kita kan diikat sehingga dia tidak bisa menutup kepalanya ya. maka tidak sah kalau dia tidak menutup kepalanya atau tidak menutup pahanya maka tidak tidak sah uh, sholatnya nah atau terbuka tidak menutup lengannya ini juga tidak sah uh, salatnya. Nah, tidak sah salatnya. <clears throat> Nah, sampai tertutup semua badannya kecuali wajahnya atau telapak tangannya ini khilaf di antara para ulama kalaupun kelihatan maka salatnya tetap sah tapi kalau tertutup telapak tangannya itu lebih afdol begitu pula kakinya itu adalah aurat sehingga tidak boleh kelihatan ini kalau dia sudah balik Adapun kalau belum balik maka di sini masih ada keluasan, masih ada keluasan dan tetap sah salatnya wallahu taala alam meskipun barangkali kelihatan rambutnya ya, kelihatan aurat yang uh, tangannya, uh, lengannya misalnya kakinya kelihatan. Kalau dia belum balik maka dari sisi uh, apa namanya? sah itu adalah sah saja karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda la Allah salata haidin illa khimar Tidak sah salatnya perempuan yang sudah balik diantaranya sudah haid itu kecuali dengan khimar. Khimar itu apa? Yang menutup kepala dengan kerudung. Ini kalau sudah balik. Tidak sah kecuali kalau dia menutup kerudung, menutup kepalanya dengan kerudung tidak tampak rambutnya. Tapi kalau belum balik maka di sini ada ada isyarat kalau belum balik tidak mengapa nampak dan tetap sah salatnya wallahu taala uh, alam suwab. Ini waktunya tidak mencukupi insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang eh, akan datang insya Allah masih dalam pembahasan tentang menutup aurat berkaitan dengan salat. Barangkali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.